Vietnam. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, mohon arahan antum tersebar audio Ustaz Muhammad Ustaz Muhammad bin Umar as dan Ustaz Muslim ini Abu Ishaq Al-Asari bahwasanya ada seorang dai yang bernama Abu Salman Mustafa Al-Hutani agar tidak mengambil ilmu dan tidak bermajlis dengannya. Akan tapi kami ketika menyampaikan audio ini kepada Eva Tegal mereka mengatakan bahwa kalam asal sudah di atas dibangun di atas kobar dusta sehingga hal ini menimbulkan perbedaan sikap Bagaimana dengan arahan antum? Saya sebelumnya ya Anda belum mendengarkan audio ceramah Al-Ustaz Muhammad bin Umar Rasulullah ataupun audio Al-Ustaz Muslim Abu Ishaq Hafizullah Ta'ala akan tapi para asatidah mereka ketika mengingatkan ikhwah dari seorang dai ataupun sebuah tulisan tidaklah membangunnya seperti di atas ilmu. Ini yang kita berhusnuzon badan Dan tentu saja nanti antum bisa istiqar kepada Ustaz Muhammad Vietnam dan nanti saya mohon uh, audionya. Adapun eh, apa itu Al-Ah Abu Salman Mustafa ya. Kami kenal nama ya. baik ketika di Ma'had eh, eh ya Usunnah di Kulan Yogyakarta. Beliau seangkatan dengan saya. Dan demikian juga ketika di Darul Hadis Jamat dan pada waktu fitnah Hajuriyah dia ya, sempat bersama dengannya dia ya, sempat bersama dengannya ya. dan apa itu keadaannya bagi saya adalah maksur apakah beliau dengan masih udah rujuk dari apa itu sikap beliau yang pertama apakah belum jadi untuk tafsir, tafsir masalah ini antum kembali kepada Ustaz Muhammad Imam al sahabat dan demikian filsafat Muslim. Wallahu a'lam Kemudian yang kedua, sebagian kami membuka audio Ustaz Muhammad yang berjudul Irsyadul Bariyah. Sementara kami tidak memiliki kemampuan tanya kepada beliau langsung. Kami mohon nasihat antum bahwa sampai kepada kami penulis kitab di eh, kitab itu adalah ajuri pemahaman. Sampai berita kepada kami demikian juga. Ada dua sikap yang berbeda. Satu sisi membolehkan untuk mendengar karena pengisinya asal jelas kita dan masih hidup. Sisi lain dianjurkan untuk dihapus karena pemilik kitab Irsa dan Bariyah di MP3 itu seorang hajuriyah. Sayyidina Ustaz Muhammad bin Umar as Ta'ala beliau sering membawakan kitab terus di beberapa tempat karena sebelum sampai kepada beliau bahwasanya penulis adalah bersama dengan Hajuri Abdul Abdul. Adapun setelah sampai dan jelas bahwasanya penulisnya adalah Minal Hajuriyin maka kami tidak mengatai bahwasanya beliau membawakan kitab tersebut lagi. Wallah a'lam bisa. Naktafi Allah. qadar wa sallallahu